Tidaklah yang demikian melainkan dikarenakan seorang muslim yang mereka betul-betul ingin menjadi orang-orang yang menghuni surga Allah Ta'ala, jannah, tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, adalah dipersyaratkan untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk ke dalam jannah surga Allah illa man aba kecuali yang menolak. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Maka dikatakan siapakah yang menolak wahai Rasulullah? Qala man ata'ani takhalal jannah. Waman asani dakhalan nar. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Dan barang siapa yang maksiat menolak perintah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dialah yang akan masuk neraka. Dalam suatu riwayat fakat aba, maka dialah yang menolak masuk ke dalam jannah. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sifat seorang yang ingin menjadi penghuni surga adalah mereka orang-orang yang mengikuti Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak khusus dalam tata cara ibadah saja. Bahkan segala apa yang datang dari Rasul, walaupun itu sifatnya adalah hal-hal yang mungkin dinilai sekedar adat istiadat maka kita hendaknya lebih mengedepankannya kenapa karena Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditetapkan oleh Allah sebagai suri toladan kita yang paling baik Sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri kalian Sungguh telah ada bagi, bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri toladan yang baik. Suri toladan yang baik adalah apa yang ada dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang terbaik solat zakat, siam, haji ataupun yang lainnya adalah apa yang diatasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidup berumah tangga dengan cara yang baik adalah dengan apa yang Rasul ada di atasnya. Berakhlak dengan akhlak yang baik adalah apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada di atasnya. Namun ternyata untuk menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ikutan kita bukanlah perkara yang mudah dan tidak semua orang mampu. Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan di dalam ayat ini. Surat Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah dan sungguh telah ada bagi kalian suri toladan yang baik pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apal kabeh napa tereng? Surause? Apal nggih? Kabeh wong Islam ditakoni sinten tuntunane jenengan? Nggih Nabi Muhammad. Nggih. Namun ternyata kalau dicocokkan kadangkala hayhat jauh amalannya dengan nah, Nabi. Bagaimana yang bisa mengikuti? Ternyata Allah mensifatkan liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang yang terkumpul padanya dua sifat pokok yang mereka bisa mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama bagi orang yang mereka senantiasa beriman untuk atau beriman dengan adanya hari akhirat bertemu dengan Allah di hari akhirat nanti. Dia beriman kalau dia mati di atas keimanan, dia akan masuk ke dalam jannah dan melihat wajah Allah secara langsung. Berlezat-lezat dengan melihat wajah Allah. Limangkana yarjullah bagi orang yang mereka berharap bertemu dengan Allah wal yawmal akhir dan hari akhirat nanti mendapatkan kebaikan. Yang keluar daripadanya berarti orang-orang ahlud dunia. Orang kalau pertimbangannya dunia, maka dia akan berat ngikuti Nabi. Gimana pembuatan? Iya. Jadi kalau masih pertimbangan dunia, pasti akan berat mengikuti tuntunan Nabi. Kalaupun bisa eh yang di, yang apa? yang dia pandang cocok dan menguntungkan dunianya. Namun ketika tidak menguntungkan dunianya, inqalaba ala wajhihi berubah wajahnya menjadi suram yang akhirnya dia meninggalkan tuntunan Nabi. Maka inilah orang yang rugi khosirat dunia wal akhirah. Rugi dunia dan rugi akhirat. Barakallahu fikum. Ini sifat yang pertama untuk kita bisa mengikuti Rasul adalah hendaknya kita betul-betul beriman. Berharap akan bertemu dengan Allah di hari akhirat nanti dan beriman akan adanya hari kiamat. Yang kedua, wa dzakarallaha katsira, orang tersebut banyak mengingat Allah. Apakah mengingat Allah, dia teringat Allah lah satu-satunya yang berhak dia ibadai. Atau teringat tidaklah bisanya kita. Kekayaan yang ada, anak keturunan yang banyak, kekuasaan yang tinggi, serta harta yang melimpah. Semua ini adalah pemberian Allah, dia ingat. Dan ingat pula bahwasanya perintah yang diperintahkan ini datangnya dari Allah sehingga tidak pantas untuknya menolak Orzat zat yang telah memberikan nikmat kepadanya. Nah, mengingat kepada Allah banyak-banyak mengingat. Tidak ingatnya ketika azan saja atau ingatnya ketika sakit saja atau ingatnya ketika bulan Ramadan saja Nah ini namanya orang-orang yang merugi. Namun mengingat Allah banyak-banyak maka dia mudah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengikuti Rasul tidaklah khusus dalam perkara ibadah saja. Bahkan sekaligus perkara yang kita ada padanya baik urusan dunia ataupun urusan din agama ini. Kalaulah itu datang contoh dari Rasul, maka itulah yang terbaik. Maka marilah kita di sore hari ini untuk bisa meneruskan terkait dengan adab qada'il hajah, adab dalam membuang hajah. Nggih, kalau ingin mlebet nggih. Adab dalam membuang hajah. Napa nggih membuang hajah ana aturane? Ya ada. Bagaimana Nabi membuang hajah? Perkara sepele seperti ini saja dicontohkan oleh Nabi. Maka bagaimana pula yang lebih besar dari itu? Mencari rizki, kemudian hidup berumah tangga, kemudian Barokallahu fikum hidup bertetangga, kemudian ini dan itu seterusnya. Bahkan walaupun sekedar hidup dengan beribadah, tentu yang paling baik yang datang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kemarin kita telah melewati dua hadis yang menerangkan tentang doa atau adab ketika mau masuk ke dalam WC. Pertama apa? Membaca do doa. Doanya apa? Abdul Aziz. Doanya apa Abdul Aziz? Belum tahu. Ah. Barakallahu fiik. Doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Yang kedua diterangkan al-Imam Nawawi rahimahullah adalah disunahkan masuk mendahulukan kaki kiri, keluar mendahulukan kaki kanan. Nah, kemudian ada berikutnya. Kemarin sudah sampai apa saja yang ditulis? Apa Pak Kus yang ditulis? Adab-adabnya belum semua? Belum, khairan insyaallah tentang hadis yang kedua tentang hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Idza ra'aitumul ghaidza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata bi ghaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriku aw gharibu apabila kalian membuang hajah, datang BAB. Janganlah engkau menghadap ke arah kiblat dan jangan membelah membelakanginya. Akan tetapi menghadaplah ke arah timur dan barat dalam hadis ini. Kenapa? Karena Nabi meng, adalah berbicara di kota Madinah yang mana kota Madinah kiblatnya menuju Mekah ke arah selatan bukan ke arah barat, ke arah selatan. Itu kalau dari Madi, Madinah. Sehingga kalau dia menghadap utara atau selatan berarti membelakangi atau menghadap kiblat. Namun kalau dia menghadap timur dan barat sudah jauh dari arah, kiblat. Oleh karena itu Nabi memerintahkan syariku menghadaplah ke timur atau gharibu atau menghadap ke arah barat. Dalam hadis ini ada pelarangan. Di dalam hadis yang lainnya dari Abdullah ibnu Omar didapatkan oleh beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru masuk ke dalam WC untuk buang air dan beliau menghadap ke arah Syam, ke arah utara. Tadi Madinah kiblatnya di arah mana? Berarti ketika beliau menghadap Syam ke arah utara berarti membelakangi kiblat. Duh. Begini ya, berarti Nabi tidak konsekuen atau bagaimana? Tidak. Kata para ulama, kalau memungkinkan untuk digabungkan, dika, digabungkan. Penggabungkannya bagaimana? Kalau di ruang bangunan yang memang disediakan untuk WC dan tertutup, maka dia tidak berdosa menghadap atau membelangi kiblat. Namun yang afdol untuk tidak membelakangi atau menghadap kiblat. Nah, dan kalau di luar daripada bangunan, mungkin naik kendaraan sudah nggak tahan, akhirnya lari cari tempat yang jauh dari manusia. Ini membuat penutup dan menyiapkan alat istinja, maka bagaimana dia? Boleh menghadap kiblat? Tidak. Membelakangi? Tidak. Nah ini berlakunya untuk ketika di luar WC. Nah, difahami di sini? Khairan. <clears throat> Kita lanjut hadis berikutnya. Qala rahimahullahu taala. Hadis berikutnya masih qada'il hajah. enam Qala <clears throat> Anabi Qatadah Al Haris ibni Rib'i dari Abu Qatadah namanya Har Al-Harith Ibnu Rib'i Al-Ansari Al-Ansari radhiyallahu anhu Orang-orang Ansor adalah sahabat yang mulia dijuluki Ansori itu nisbah ke apa ke arah mana mereka dinisbahkan apakah ke arah keturunannya Pak Ansori tidak Apakah keturunan tem atau dia tinggal di tempat yang namanya Ansor? Bukan. nam. namun Ansori ini nisbah kepada sifat mereka. Yang mana mereka menolong agama Allah Ta'ala dan orang-orang yang beriman. Mereka adalah kaum pribumi kota Madinah. Kaum pribu, pribumi. Ketika datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa dakwah tauhid, maka mereka siap membela, mendukung, mengikuti serta barokallahu fikum menyelamatkan dakwah ini bersama nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka disebut ansor karena menolong agama ini. Nolong membela selain namanya nasoro. Nah, sehingga orang yang melakukan ansor. Inilah yang Allah sifatkan tentang mereka di dalam surat Al-Hasyr. Walladzina tabawwa'una walladzina tabawa daro min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah Lihatlah mereka kaum Ansor orang-orang pribumi yang kemudian datang padanya dakwah tauhid dakwah yang menyeru kepada al-haq, mereka membela, mereka menolong Allah firmankan sifat mereka. Dan orang-orang yang memang sudah tinggal di suatu negeri. Nah, yaitu negeri yang akan disinggahi dengan Nabi SAW ataupun dakwah Tauhid ini. Mereka ad-daru min qablihim telah meninggal apa telah menempati negeri tersebut sebelumnya. Yuhibbuna man hajaru ilaihim. Mereka sangat mencintai orang-orang yang datang. Hijrah ke kota tersebut untuk masuk ke dalam Islam. Melaksanakan syarat Islam dan seterusnya. <clears throat> Wala tajiduna fi sudurihim hajata mimma utu. Dan kalian tidak akan mendapatkan dalam hati mereka orang-orang ansor. Mereka terus menyesali dengan apa yang mereka telah sumbangsihkan kepada para sahabat. Disiapkan rumah, di sana ada Sa'ad ibn Rabi' seorang ahlul Madinah. Maka datang berhijrah ke negeri tersebut Abdurrahman ibnu Auf. Meninggalkan negara, tanah air, harta benda, dan keluarga. Tidaklah dibawa kecuali baju di badan. Nah, orang muhajirin datang ke kota Madinah dipersaudarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Saat bin Rabi'ah. Maka lihatlah bagaimana kedermawanan orang-orang Ansor yang mereka siap membela dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Saad bin Rabi'ah, wahai Abdurrahman bin Auf Sesungguhnya anazumalin aku ini orang yang kaya. Kalau memang kau butuh harta, silahkan kita paro saja hartaku. Kau separo, aku separo. Nah, ini demikian. Hingga akhirnya dan juga tawaran-tawaran yang lain yang menunjukkan dermawannya orang-orang ansor. Namun demikian para sahabat muhajirin adalah orang-orang yang perwira. Orang-orang yang menjaga kehormatannya tidak mentah-mentah dia terima begitu saja. Dia mengatakan dullani ala suq. Tunjukkan saja saya mana pasar. Saya akan berniaga. Saya akan ber, berusaha. Lihatlah ya. Kinten-kinten kalau jenengan bagaimana ya? Ditawari orang sudahlah daripada kamu rekasa, kamu dulu kaya ya. Ngikuti dakwanya Nabi dulu kaya sekarang jadi miskin gimana? Kalau Anda ngan manut saya, saya punya harta dibagi dua, tapi nanti manut sama saya. Ya, ini kalau selain ansor ya. Kan demikian biasanya ya. Bagaimana? Ansor memberikan sesuatu wala tajidu nafi sudurim hajatan mimma utu tidak memiliki tendensi dengan apa yang mereka berikan sudah los ikhlas lillahi taala Nah, ini orang Ansor, apalagi mengungkit-ungkit tidak. Nah, ini orang-orang Ansor demikian sifatnya. Nah, berbeda dengan selain Ansor, mereka kalau memberi biasanya ada kekarpannya. Nah, maka di sini orang-orang Ansor tidak demikian. Maka lihatlah saat bin Rabi yang telah menawarkan apa yang dia miliki untuk dibagi dua. Ya, untuk dibagi dua. Kira-kira bagaimana? Kata Sate bin Rabi, aku juga punya dua istri. Dua is istri. Kau lihat mana yang cantik yang kau sukai, nanti aku cerai. Habis masa idahnya, aku nikahkan engkau dengannya. Waduh, tawarannya lebih menarik malih, boten? Waduh, masya Allah. Kata Abdurrahman ibnu Auf, dullani ala suq, tunjukkan aku pasar saja. Aku akan berusaha. Lihatlah jiwa besarnya para sahabat radhiyallahu anhum. Jiwa besar para sahabat tidak menjadikan dia mengikuti agama ini untuk mencari dunia. Nam, walaupun dunia sudah ada di hadapan mata, namun mereka memilih untuk beribadah kepada Allah dengan berusaha. Barakallahu fikum. Nah inilah jiwa-jiwa yang besar yang hendaknya kita teladani. Kita teladani. Yang kata Abdullah bin Mas'ud, "Waman faman istana istana biman kotmat." Kalau engkau ingin mencari suri toladan, mencari figur panutan, carilah panutan orang-orang yang telah meninggal. Ha wahum ashabun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat Nabi. Adapun orang hidup di, yang masih hidup dijadikan panutan, jangan kata Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Fa innal hayy la yu'man minal fitnah. Karena orang yang masih hidup belum tentu akan lurus terus. Suatu ketika akan terkena fitnah. Ujian-ujian. Kira-kira kokoh atau tidak. Nah, ini barakallahu fikum. Maka di sini lihatlah Al-Ansari adalah Abu Qatadah disifati al Ansori Ini lakob dengan sebab mereka menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun yang menolong agama Allah maka dia akan mendapatkan lakob al Ansor Orang-orang an Ansar. Maka berbahagialah suatu negeri yang di situ ditegakkan dakwatul hak, dakwah tauhid, dakwah yang menyeru kepada ajaran Allah dan Rasulnya salatu wassalam. Yang tidak menyeru kepada dunia. Karena inilah al-haq yang wajib untuk kita ikuti. Maka bagaimana keharusannya mereka menolong, mereka membantu agar betul-betul mendapatkan sifat sebagai seorang ansor. Anan Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam lihatlah Orang Ansor meriwayatkan hadis berarti menunjukkan orang-orang pribumi di zaman Nabi tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa mengambil manfaat adanya dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini demikian. Padahal mereka disifatkan oleh Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, wa ammal ansaru syaqalathumut zira ziraah Orang-orang Ansor mereka tersibukkan dengan pertanian. Namun mereka juga meriwayatkan hadis. Maknanya mereka tidak menghabiskan hari-harinya untuk dunia. Ketika ada majelis Nabi Shallallahu alaihi wasallam turut serta duduk mengkaji. Bahkan kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini atanawabu ma sahibil ansar li majlisin nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ini berusaha untuk giliran dengan tetanggaku sahabat ansor agar tidak ketinggalan majelisnya Nabi. Bagaimana maksud giliran kata Umar? Kalau ternyata aku harus keluar berusaha mencari nafkah, maka aku meminta kepada sahabatku ansor untuk perhatian dengan majelis Nabi sehingga aku pulang bertanya kepadanya. Demikian pula sebaliknya. Lainlah sifat para sahabat dahulu. Karena tiada kemuliaan melainkan dengan sebab ilmu dan amalan soleh. Nah barakallahu fikum. Maka di sini lihatlah Beliau Abu Qatada Al-Haris Ibn Rib'i Al-Ansari meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Kata beliau Nabi bersabda, La yumsikanna ahadukum zakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Wala yatamassah minal khala'i biyaminih. Wala yatanaffas fil ina. Tiga adab di sini. Yang pertama, kata Rasul. La yumsikanna ahadukum zakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Janganlah salah seorang di antara kalian memegang zakarnya ketika sedang kencing dengan tangan kanannya. Jangan menyentuh, jangan memegang kemaluannya ketika kencing dengan tangan kanannya. Nah, ini tidak boleh. Nah, yang kedua, wala yatamassah minal khala'i biyaminihi. Maka janganlah dia yatamassah bersuci eh, ber, membersihkan kotoran dengan sebab sudah buang air dengan tangan kanannya. Membersihkannya cepoknya nuun sewu ya, ini bahasanya ya. Wawiknya itu dengan tangan kanan itu tidak boleh ya. Sing bener dengan tangan kiri kalau begitu. Ini yang kedua. Yang ketiga, walayata nafas fil ina dan janganlah kalian bernafas di dalam gelas ketika minum bejana. Minum nah, nah, ini tidak boleh. Namun bagaimana? Minum. Minum lagi. Tidak terus? Kan gitu kadang ya. Lah ini jangan. Ini yang pertama. Yang kedua, panas. Ya, ini juga aja jangan. Yang seperti ini. Nah, ini adab. Hukumnya apa semua itu? Hukumnya diperselisihkan para ulama. Namun yang dipilih jumhur ulama berpendapat makruh adalah dibenci. Tidak sampai derajat haram, namun dibenci. Kenapa? Karena yang seperti ini merupakan taat duban, merupakan pendidikan adab. Karena di sana ada illah sebab yang namanya tangan kanan tempatnya yang bersih, bersih dan yang bagus-bagus. Nah, adapun mengenai bernafas meniup air di bejana yang akan dia minum, ini karena yataqaddar karena bisa menjadikan keluarnya kotoran-kotoran barangkali. Atau menjadikan orang lain jijik. Kira-kira nggih? Mangga ngunjuk. Gimana? Jijik nggak nun sewu? Jijik nggak seperti ini? Jijik. Nah, sehingga di sini ada Islam. Oh, berarti Islam begitu sopan apa mboten? Begitu sopan. Nah, jadi yang namanya kesopanan, kesantunan ketika mereka kembali kepada tuntunan Nabi. Barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini ada sebuah adab yang kita ambil yaitu diantaranya tidak boleh bagi seorang untuk memegang kemaluan dengan tangan kanan. Wahwa yabul ini keterangan keadaan yang dilarang, yakni dalam keadaan dia sedang buang ah, air. Yang dilarang ketika dia dalam keadaan membuang air. Ini yang dilarang. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, tidak boleh bersih-bersih ewawik eh, ya, dari membu dari membuang air dengan tangan kanan. Ini tidak boleh kiri yang nyiram, tangan yang bersih ini tidak tidak boleh. Nah, kecuali yang dikecualikan. Apa itu? Orang yang tangan kirinya mati atau buntung ya atau mungkin tidak bisa bergerak. Ya apa enggak? Kok boleh kamu dengan tangan kanan itu? Ya. Makruh hukumnya atau haram hukumnya ya yes, monggo jenengan sing nyepoki nah ini nggak boleh ya ini haram jatuh pada haram yang kedua kedua enam sehingga di sini seorang harus mawas diri melihat kondisi enam masyiral muslimin rahimani warahmatullah. maka di sini ini yang kedua maka terkait dengan adab qada'il ilhaja maka marilah kita melihat hal-hal yang dimakruhkan ketika buang hajah. Di sana ada beberapa hal yang dimakruhkan ketika buang hajah. Yang pertama adalah dimakruhkan ketika buang hajah dengan menghadap ke arah mata angin, berlawanan mata mata angin, ya atau angin. Sekarang ada kipas, kipas angin ke sini, ya. Buang airnya sudah di bangunan, ada kipasnya atau blower semacam itu ya. Nah ini tiba-tiba ada hembusan mengarah kita. Ke, terus ngadepnya ke sana. Maka ini makruh hukumnya. Dibenci. Nah, kenapa alasannya? Karena apa? Karena layar yartaddul baul ilaihi supaya tidak man malah balik. Nah, akhirnya terkena nah, najis. Jadi demikian. Wa yukrahul kalam dan dimakruhkan berbicara hala qada'il hajah ketika sedang buang air. Ketika sedang buang air dimakruhkan untuk berbicara. Kenapa Allah Ta'ala mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ ذَلِكَ Allah memurkai hal yang demikian. Nah, Allah memur, memurkai. Kemudian juga dalil yang lainnya tatkala Nabi wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam marra alaihi rajulun wa huwa yabulu sallama alaihi falam yarudda alaihi Nabi sedang buang air kecil. Tiba-tiba ada seorang sahabat lewat. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi diam. Tidak menjawabnya. Padahal menjawab salam adalah wajib. Karena kenapa beliau diam? Karena beliau sedang buang hajah. Nah, ini tadi. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga berikutnya. Yukrohwan yabula fisyakin wanahwihi. dimakruhkan untuk buang air ini di pecahan di belahan tanah atau lubang atau yang semisalnya kemarau meledak tanahnya ah sini ajalah nah, ini tidak demikian ya ini kenapa demikian atau di lubang Autahta syajaratin musmiroh atau di bawah pohon yang sedang berbuah. Jadi bukan untuk pupuk bukan ya. Namun di sini dilarang yang demikian ya. Ini dimakruhkan. Kenapa li hadis Qatadah an Abdullah bin Sarjas. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an ya an yub an yabula fil hujr. Yaitu melarang untuk kencing di lubang, lubang di tanah. Kila li Qatadah dikatakan kenapa? Kok dilarang? Kan ini sekedar lubang saja, malah jadinya tidak mantul ya, tidak berkemana-mana. Gini mboten? Sudah ngalir ke lubang. Maka jawabannya, Qala yuqalu innaha masakinul jin. Dikatakan itu adalah tempat tinggalnya jin. Tempat tinggalnya jin. Ini sisi dari sisi hadis yang dikeluarkan Abu Dawud di nomor hadis 29 dan Nasai nomor 34. Dan hadis ini 6 kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin aqallu ahwalihi an yakuna hasanan. Yaitu derajatnya yang paling rendah adalah hadis hasan. Hadis yang boleh dijadikan sebagai hujah. Nah, barakallahu fikum. Seandainya pun itu bukan apa namanya tempat tinggalnya jin, La ya'man an yakuna fi hayawan. Tidak menjamin kalau di dalamnya ini kosong daripada hewan, hewan. Wani-wani cur ternyata kala jengking keluar. Bisa jadi. Ternyata binatang-binatang yang berbahaya keluar. Sehingga di sini hikmahnya, rahmahnya orang-orang Islam. Sampai binatang pun dihargai. Nah, Artinya dihargai pada tempatnya. Nah, tidak terus dihargai berarti oh ini anjingnya bagus saya jual saja. Harganya menjadi satunya 500 ribu. Laki rik dijual 500 ribu. Genopo. Ya. Nggak ada harganya. Allah jadikan anjing itu sejelek-jelek binatang. Nah. Dicontohkan ahlu dunia itu bagaikan anjing. Nah. Ahlu dunia digambarkan oleh Allah bagaikan anjing. Di dalam surat Al-A'raf, intah mil alaihi yalhas, diberi dunia melet-melet, intah intatruku yalhas kalau tidak diberi juga yalhas. Nah, sudah demikian. Lah inilah ahlu dunia gambarnya demikian. Nah, maka dijadikan contoh yang jelek. Tidak dijadikan contoh yang baiklah. Dijual. Nah, enggak ada harganya. Nah, barakallahu fikum. Lah ini jadi bukan namanya kita menghargai bina binatang. Menghargai binatang pada tempatnya. Ada tempatnya. Nah, di mana seperti tadi? Lubang jangan dibuang padanya air kencing sebab barangkali di situ ada binatang binatang. Ini menghargai binatang para kalafikum. Ya, ini diantaranya. Kemudian yang berikutnya diantara ada yang hendaknya atau yang hal-hal yang dimakruhkan ketika masuk ke dalam WC adalah yukrohu an yadkhulal khala bisya'in fihi zikrullah. Dimakruhkan masuk ke dalam WC dengan membawa sesuatu yang ada penyebutan asma Allah atau kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, misalnya demikian Allahu akbar atau yang lainnya. Ada yang seperti ini jangan dibawa ke dalam WC. Illa lihajah kecuali karena kebutuhan yang sangat. Barangkali kalau ditinggal hilang dicuri orang, barangkali kalau seterusnya. Dalilnya apa? Dalilnya kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala wada'a khatamah. Nabi dahulu kalau mau masuk WC, cincinnya dilepas, diletakkan. Paham? Dalilnya Nabi kalau mau masuk WC cincinnya dilepas. Jimat nopo-nopo, Ya. Berarti Nabi cincinnya jimat ya sebab kalau katanya orang kalau punya jimat tidak boleh dibawa. Benar nopo salah? Salah. Nah, jawab. Kenapa salah? Nabi tidak punya jimat, ya. Kenapa Nabi melepas cincinnya? Karena cincinnya Nabi ini adalah stempel. Tahu stempel ya? Stempel tulisannya apa Muhammadun Rasulullah. Ada penyebutan Allah tidak? Nah, sehingga Nabi melepasnya. Karena Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menu menulis. Dulu orang-orang musyrikin Quraisy tidak mau menerima surat dari Rasul kecuali kalau makhtuman ada stempelnya dengan cincin. Ya. Yang mana stempelnya Nabi cincinnya, lah matanya di bawah. Jadi Ya. Ini sifat cincinnya nah, Nabi. Barakallahu fikum. Jadi adapun mereka yang mengatakan kalau jenengan punya nuwun sewu ya, penganggo ada ininya jangan dibawa ke WC. Ini adalah syirik. Ya, adalah syirik. Kenapa? Karena yang namanya penganggo itu tidaklah mendatangkan rezeki. Tidaklah menolong kita, justru menjadikan kita lemah. Bagaimana lemah? Coba kalau penganggonya hilang, iyalah. Saya mau jualan nggak beranilah, mbok wonge pada sebel. Saya mau ke sana nggak beranilah, mbok kalah. Karena tadi lihatlah, beda dengan orang-orang yang beriman. Dia berani, bismillahirrahmanirrahim, Kepada Allah saya bertawakal. Ini salah satu. Jadi kokoh. Jenengan udan-udan begini mau berangkat ini Ya tanpa sesuatu lah dasar rezeki nggih insyaallah rezeki sing penting kula jujur niate lurus insyaallah Allah mboten ngilangaken rezeki. Sudah berangkat dagang eh alhamdulillah sepi patut ora sing tuku eh tiba-tiba Mas mas mriki kula niki agi tamune akeh. Alhamdulillah. Nah coba Allah yang Maha memberi rezeki bukan penganggo kita. Nah, sehingga di sini tadi semua itu adalah orang-orang yang salah faham di dalam agama. Awal mulanya. Namun kemudian dikemas menjadi tuntunan. Karena dikamuflase orang-orang yang membawanya orang-orang yang berbau aga, agama. Sehingga di sini cincin kenapa dilepas oleh Rasul? Jawabannya kenapa? Karena ada stempel tulisannya apa? Muhammad Rasulullah. Ada di itu Rasulullah, ada lafzul Jalal jalalah Allah. Sehingga di sini beliau lepas, tidak masuk ke dalam WC. Nah, nah sekarang kalau orang mengatakan, "Mas, cincinnya dilepas pripun?" Niki wonten nah, seterusnya ya. Ya maka ini bukan ya. Kalau kenapa dilepas? Oh, ini, karena ini ada tulisan Allah Akbar. Nah, dia lepas. Maka ini benar yang seperti ini. Bukan karena penganggu, bukan karena pengang, penganggu. Ini barakallahu fikum ini dibahas dalam kitab akidah insyaallah. Ini diantaranya mudah-mudahan bermanfaat di samping tadi dilarang bagi kita untuk memegang ataupun bersuci dengan tangan kanan. Wallahu taala alamu bisawab. Sallallahu ala Muhammad wa barik sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi